به لسانك فينبغي ألا يكذبه قلبك فإن كان في قلبك شيء هو أكبر من الله سبحانه فالله يشهد أنك لكاذب وإن كان الكلام صدقا كما شهد على المنافقين بقولهم إنه صلى الله عليه وسلم رسول الله فإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل فأنت أدفع له منك لله تعالى فقد اتخذته إلهك وكبرته فيشك أن يكون قولك الله أكبر كلاما باللسان المجرد وقد تخلف القلب عن مساعدته وما عظم الخطر في ذلك لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه إلى آخر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kawan yang dimulakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bertemu, <clears throat> dapat kembali bersua, dapat kembali kita menelaah di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Dapat kita kembali diingatkan oleh mereka-mereka orang-orang solehin, kaum solehin tentang bagaimana pengertian kita dan bagaimana kita memaknai solat-solat kita. <clears throat> Di dalam kajian Tepehya al muddin pagi hari ini yang kita baca adalah berkenaan dengan eh, apa namanya perincian agar hati kita selalu hadir di dalam kita sholat. Kemarin mungkin kita sedikit banyak mendengar ya kita ulang sedikit yaitu dikala kita menutup aurat apa niat kita dikala kita menutup aurat dikala kita menghadap kiblah apa niat kita dikala kita menghadap kiblah dikala kita iktidal bangun dari rukuk apa niat kita dikala kita iktidal ketika kita bangun daripada rukuk kemudian dikala kita sujud dikala kita membaca al-fatihah dikala kita membaca tasbih di dalam rukuk dan sujud kita di dalam kita berdoa dikala kita duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya apa niat kita dikala kita melakukan itu semuanya ya sehingga diawali oleh Imam Ghazali di sini wa amman niyah niat niat pertama kali niat usolli fardhu maghrib usolli fardhu isya usolli fardhu subuh usolli fardhu zuhur dan lain sebagainya niat ya dikatakan fa'zim ala ijabatillahi azza wa jalla fi imtithali amrihi bi salati wa, wa itmamiha azm azm itu apa azm itu artinya adalah berkehendak mempunyai tujuan dan maksud tertentu itu azm namanya adapun di dalam niat maka tujukanlah ya azamkanlah bangkitkanlah hatimu untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan atau memenuhi perintah Allah taala yaitu yang namanya salat dan menyempurnakan salat. Itu dikala kita waktu niat. Usalli fardhu subhi rak'atain makmuman atau imaman lillahi taala. Allah nah ini terbesit di dalam hati kita saat kita mengungkapkan niat tadi itu waktu takbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihram bersama dengan itu ada di dalam hati kita apa? saya akan penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan salat di hadapannya dengan sempurna melakukan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad di dalamnya. Nah begitu. Itu bisa ikhlas nanti, bisa lebih khusyuk. Ya. Wal kafi an nawagidha wa mafsadatiha. Dan dia harus mencegah jangan sampai terjadi di dalam dirinya hal-hal yang bisa membatalkan sholat atau yang merusak sholat Ya, itu ya. Wa ikhlasi jami'i li liwajhillahi ta'ala raja'an li thawabihi wa khaufan min igabihi. Dia lakukan semua itu di atas dasarkan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain ia hanya mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap segala adab dan siksa Allah taala wa talaban lil gurbah minhu di samping itu semuanya ia mengharapkan kepada Allah Ta'ala agar ia menjadi hambanya yang didekatkan kepada Allah. Itu dikala dia berniat ini. Ini dikala waktu dia berniat, dia punya niat seperti ini. Azamnya di dalam hati seperti itu. Mutaqallidan lil minnah minhu biiznihi. Yaitu dia menggunakan anugerah. Minnah itu anugerah. Minnah itu pemberian, anugerah Allah dia menggunakan pemberian anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala dengan seizinnya iyyaka fil munajati ma'asu'i adabika wa kathrati isyanik kata Imam Ghazali hati-hati dikala engkau bermunajat kepada Allah taala hati-hati dikala kau bermunajat kepada Allah taala jangan kau gunakan su'ul adab jangan kau gunakan akhlakmu yang tercelah wa isyanik dan jangan kau gunakan kedurhakaanmu yang sangat banyak itu nah itu waktu kita waktu niat itu tadi ya kemudian wa'adzim fi nafsika gadra munajati agungkan di dalam dirimu bagaimana nilainya engkau munajat kepada Allah Ta'ala itu agungkan waktu kau Allah agungkan ini waktu kau mengucapkan Allah agungkan dia kepada siapa kau sekarang bermunajat ini? Ya, agungkan di dalam dirimu nilai munajatnya, kadar saat kau bermunajat kepadanya. Wanzur man tunaji. Wanzur man tunaji. Lihat kepada siapa kau bermunajat. Wanzur man tunaji. Wa kaifa tunaji. Bagaimana kau bermunajat? Nah, itu waktu kita waktu niat. Wa bimada tunaji, dengan apa engkau bermunajat kepadanya? Yaitu dengan apa maksudnya? Dengan hatimu, apakah dengan syahwatmu, apakah dengan keinginan Nabi Muhammad? Orang yang paling bagus itu katanya adalah orang yang menuruti keinginannya seperti keinginannya Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis itu. Dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kalau Rasul apa sekarang yang diingini oleh Nabi itu kita turuti. Itu kita contoh maksudnya, kita teladani. Ya, wa inda hadza yanbaghi an ya'riga jabinuka minal khajal. Subhanallah ya. Ketika engkau melakukan seperti ini, maka sudah selayaknya lah engkau punya dahi ini berpeluh keringat. Karena engkau bermunajat kepada Allah Ta'ala saat Allah keringetan nih. Nah, itu orang yang khusyuk itu. Ya, itu orang yang khusyuk. Makanya tandanya orang mati husnul khatimah itu apa? Tandanya. Tandanya orang mati husnul khatimah itu apa? Bisa ada ada tandanya. Oh la ilaha illallah. Ya, itu sudah jelas itu. Tapi ada tanda khusus. Tandanya adalah dahinya berpeluh keringat itu tandanya orang mati husnul khatimah itu pertanda bahwa dia takut kepada Allah ya dahinya ini berpeluh keringat jadi kalau orang mau meninggal sakit dahinya berpeluh dengan keringat itu itu jangan diusap eman-eman biarkan saat nyawanya melayang menghadap kepada azza wajal itu biarkan jangan dihapus itu jadi jadi syafaat buat dirinya itu ya Eh, wa fara faraisuka minal haibah. Ketika itu sudah selayaknya kau punya persendian tubuhmu itu bergemetaran karena takut kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin wa yasfarru wajhuka minal khauf. Bahkan sudah selayaknya wajahmu itu menguning karena takut kepada azabnya. Wah, itu. Itu saat kita waktu niat, Allah, takut kita kepada Allah. Nah, ini timbulkan dalam jiwa kita kalau sudah bisa begini kita bisa khusyuk nanti ya tidak bisa langsung bertahap ya belajar wa amat takbir waktu takbir Allah waktu takbir ini ya fa idana taqabihi bihi fa fayambaghi an la yakdhibuhu galbuka fa in kana fi galbika syai'un huwa akbar Allah ta'ala fa Allah yashhadu innaka lakadzib waktu engkau bertakbir Allahu akbar saat lisanmu mengucapkan takbir Allahu Akbar maka tidak boleh hatimu mendustakan apa yang ada di dalam lisanmu ini mengucapkan Allahu Akbar tapi ini tidak tidak nah, boleh sama tandanya orang munafik itu ini sama ini beda itu tandanya orang munafik itu zindik orang bilang zindik zindik itu zahirnya iman batinnya kafir itu zindik namanya ya tidak boleh lisan boleh lisan mengucap Allahu Akbar hati lebih mengucapkan Allahu Akbar begitu jangan sampai hatimu mendustakan apa yang ada di, di, di dalam lisanmu fa in kana fi galbika syai'un huwa akbaru minallah jika ada di dalam hatimu sesuatu yang lebih besar daripada Allah taala di dalam hatimu jika ada terbetik di dalam hatimu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Wallahu yashhadu innaka lakadhib. Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Ta'ala menyaksikan bahwa engkau bohong. Tahu Allah. Jelas Allah Ta'ala Azza wa Jal. Ya. Wa ingkanal kalamu sidgan. Meskipun yang kau ucapkan itu benar. Allahu Akbar. Betul. Betul Allah Maha Besar artinya. Betul. Kama syahida 'alal munafiqina fi gaulihim innahu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya tidak ada bedanya kalau hanya lisan saja yang mengucapkan Allahu Akbar tapi hatinya tidak mengucapkan Allahu Akbar. Itu kata Imam Ghazali sama seperti orang munafik ketika pengucapan mereka di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah." Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tapi hatinya menentang. Nabi Muhammad ini bukan Rasulullah. Ini orang munafik ini. Sama itu ya. ya. Kita tidak boleh jadi orang munafik. Ini sama ini harus sama. Ya, itu. Susah Ustaz. Ya, belajar. Semua itu di, diawali dari susah memang. Tapi kalau dengan belajar-belajar insya Allah tidak. Fa'inkana hawa kana hawaka aghlaba alayka min amrillahi azza wa jika hatimu lebih menang Fa in kana hawaka aghlaba alayka min amrillahi azza wajal fa anta atwa'u lahu min kalillahi ta'ala. Jika hawa nafsumu lebih menang, artinya hawa nafsumu lebih mengalahkan perintah Allah taala. Jika keinginan hatimu, jika keinginan nafsumu lebih mengalahkan perintahnya Allah taala, fa anta atwa'u lahu min kalillahi lillahi ta'ala maka berarti engkau lebih taat kepada hawa nafsumu daripada kau taat kepada Allah Ta'ala oh. <laughs> begitu Allah HP bunyi titit nanti dulu ah. langsung pegang HP dia oh, ya sebentar lagi ini saya masih sholat oh ya bentar Allah eh, tapi bentar lagi nanti saya nanti lah ini lebih menang daripada Allah Fa in kana hawaka aghlaba alayka min amrillah azza fa anta atwa'u lahu minka lillahi ta'ala. Berarti engkau lebih taat kepada HP-mu daripada kepada Allah. Ya, fagad fagad ittakhaltahu ilahaka wa bertah. Kalau begitu, engkau telah menjadikan hawa nafsumu itu sebagai tuhanmu dan engkau telah mengagungkan dia. Sama. Berarti kau menjadikan hawa nafsumu sebagai tuhanmu. Fayushiku an yakuna gauluka Allahu Akbar kalaman bilisanil mujarrad. Kalau begitu, diulang oleh Imam Zadi. Kalau begitu, berarti ucapanmu kau mengucapkan Allahu Akbar itu hanya lewat lisan saja. Tidak dalam hatimu. Wa gatakhallafal galbu an musa'adatihi. Hatimu tidak ikut bareng dengan lisanmu untuk mengucapkan Allahu Akbar. Hatimu tidak membantu atau lisanmu tidak membantu hatimu untuk mengucapkan Allahu Akbar tadi wa ma'adhamal khotor fi dhalika oh hati-hati bahaya yang seperti ini ini yang marah yang bisa menyebabkan dia terjerumus ini ke dalam lembah neraka laulat taubah wal istighfaru wa husnudhani bi karamillahi ta'ala wa afwih kalau bukan karena adanya taubat kalau bukan adanya istighfar kalau bukan karena adanya prasangka baikmu dengan kemuliaan Allah Ta'ala dan pengampunannya maka Allah tidak akan mengampuni hambanya maka dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa orang yang sholat tidak khusyuk maka ia lebih cepat mendapatkan azab Allah wah kalau begitu bagaimana? hati-hati jangan ninggalkan sholat wong sholat tidak khusyuk saja lebih cepat dapat azabnya Allah Ta'ala apalagi yang tidak sholat hati-hati <laughs> ya jadi bagaimana? Ya diusahakan, diusahakan dari mulai sekarang belajar, paling tidak belajar. Maka kata sebagian orang-orang solehin itu orang kalau tidak bisa khusyuk sholatnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdoa kepada Allah Taala menangis, ya Allah, solat yang aku kerjakan hari ini kali ini tidak bisa khusyuk, namun aku berusaha untuk khusyuk, namun tidak bisa. Orang seperti ini dikatakan ha ana indal mungkasirati gulubuhum min ajli ada hadis Nabi, hadis Qudsi namanya. Dikatakan bahwa saya kata Allah Ta'ala berada di hati hambaku yang hancur karena aku. Kapan itu? Waktu hamba Allah Ta'ala sholat, selesai sholat dia mengatakan, Ya Allah hari ini, kali ini sholatku tidak bisa khusyuk. Meskipun aku sudah berusaha untuk khusyuk, Ya Allah aku tidak mampu untuk khusyuk. Hancur hatinya kepada Allah Ta'ala, Allah bersama dengan dia saat itu. Nah, usahakan begitu usahakan dari mulai awal sekarang waktu kita niat untuk bisa khusyuk kemudian wa amma doa ul istiftah Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa amma doa istiftahi fa awal kalimati kauluka wajjahtu wajhi alladhi fatra samawati wal ard wa laysa al-muradu bil wajhi al-wajh zahir fa innaka inma wajjahtu ila wajhi jihad al-qiblah wallahu subhanahu yataqaddasu an anta تحد أن تحد أن تحده الجهاد حتى تقبل بوجه بدنك عليه وإنما وجه القلب هو الذي تتوجه به إلى فاتر السماوات والأرض ya, ini dikatakan waktu doa al-istiftah ada bilang doa al-istiftah ada yang bilang doa iftitah boleh dua-dua sama aja ada doa al-istiftah itu ada dua riwayat dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib ada daripada Sayyidina Abi Hurairah dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib beliau ya, riwayat yang di yang sering kita baca adalah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.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 Ya Allah, aku hadapkan wajahku ini kepada pencipta langit dan bumi Ketika kita mengucapkan seperti ini, walaisal muradu bil wajhi al wajhu zahir. Bukan yang dimaksud di sini itu wajah ini loh. Bukan. Ya Allah, aku hadapkan wajahku ini kepada pencipta langit dan bumi, bukan wajah ini. Bukan wajah ini, bukan dada ini. Fa innaka innama wajjahtahu ila jihatil giblah karena sesungguhnya kita dikala kita menghadapkan wajah kita kepada giblah. Surat ngadep giblah, Wallahu subhanahu yatagaddasu an antahuddahul jihad. Ketahuilah Allah Ta'ala itu maha suci Allah tidak dibatasi dengan arah bukan berarti kalau kita menghadap giblah itu berarti Allah Ta'ala ada di giblah tidak bukan itu kalau Allah Ta'ala ada di giblah berarti Allah tidak ada di sana Allah tidak ada di sana Allah tidak ada di sana Allah tidak ada di sana tidak Allah Ta'ala itu ada di mana-mana Allah tidak dibatasi dengan kiblah, tidak dibatasi dengan barat atau timur, utara atau selatan, enggak. Ya. Hatta tuqbila biwajhi badanika alaihi hingga engkau harus menghadapkan wajahmu ke hadap kiblah, enggak, keliru itu. Salah. Ah, Allah tidak begitu ya. Wa ma wajhul qalbi. Yang dimaksud di sini bukan wajah ini, tapi wajah apa? Imam Ghazali katakan oleh beliau, yang dimaksud di sini adalah wajahnya hati ini yang kita hadapkan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ya Allah aku hadapkan hatiku ini kepadamu nah itu bukan wajah ini ya kita hadapkan hati kita huwallazi tatawajjahu bihi ila fatiris samawati wal ard Itulah hati yang saat engkau hadapkan kepada Dialah pencipta langit dan bumi. Ya, kemudian fa'ndur ilaihi mutawajjihun huwa ila amanihi wa hammihi fil baiti wasuki muttabi'un syahawati aw muqbilun ala fadri samawati wa iyyaka an takuna awwala mafatihatika limul munajati bil kidbi wal ikhtilaqi ولا ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بانصرافه عما سواه فازدهد في الحال في صرفه إليه wa in ajasta anhu ala dawami falyakun qauluka fil hali sadiqan ya di sini lihat ini ini ini seperti diajari gitu loh seperti diajari kata beliau dikatakan fanzur ilaihi amutawajjihun huwa ila amanihi wa hammihi fil baiti wasuk coba ketika kita Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ibu kuratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard nah, waktu kita membaca ya Allah aku hadapkan hatiku ini dia waktu mengatakan begitu itu kata Imam Ghazali amutawajjihun huwa ila amanihi ya wahamihi fil baiti wasuk apakah dia menghadapkan hatinya kepada angan-angannya ataukah kepada sesuatu yang ada di rumahnya atau yang ada di pasarnya muttabi'un di syahwat memperturutkan hawa nafsunya au mukbilun ala fatiris samawati apakah dia menghadapkan hatinya kepada dia pencipta langit ini bagaimana ya yang bisa menjawab diri kita masing-masing tidak bisa menjawab ya maka wa iyyaka an takuna awwalu mufatahatika lil munajati bil kidbi wal ikhtilaq. Hati-hati. Jangan sampai awal kau punya sholat pembukaannya dengan bohong. <laughs> bohong. Allahu Akbar. Wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wa ya Allah aku hadapkan wajahku kepadamu padahal bukan kepada dolar kepada rupiah kepada pasar kepada rumah bohong dia ya nah. walayyan sariful wajhu ilallah taala illa bin sirafi amma engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah maksudnya engkau menghadapkan hatimu kepada Allah taala itu berarti berarti apa ikhwani berarti kita harus berpaling kepada selain dia harus berpaling kepada dunia harus berpaling dari uang harus berpaling dari wanita harus berpaling dari dunia, harus berpaling dari pangkat, harus berpaling dari kedudukan, harus berpaling dari selain Allah taala hatta surga. Harus berpaling dari itu. Hanya Allah taala lah ini. Ya. Fastahid fil hali fi Makanya harus betul-betul kita saat ini, sekarang ini kita harus betul-betul hadapkan wajah kita sesungguhnya kepada Allah. Wa in ajazta anhu alad dawami falyakun gauluka fil hali shadiqan kalau anda tidak bisa terus menerus seperti itu ya sulit toh sulit ikhwani bila kita di saat di saat kita satu 24 jam satu hari satu malam hadapkan wajah kita kepada Allah Ta'ala terus menerus sulit kita bukan malaikat sulit kita bagaimana paling tidak minimal waktu anda wajah tu wajhia hadapkan kepada Allah ya Saat engkau mengucapkan seperti itu, maka jujur kau harus hadapkan itu kepada Allah taala. Wa idza qulta وإذا كنت حنيفا مسلما فينبغي أي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده فإن لم تكن كذلك كنت كاذبا فاستعد في أن تعزم عليه في الاستقبال وتند- وتندم على ما سبق من الأحوال Ya, disebutkan, disebutkan ketika engkau mengucapkan ketika engkau mengucapkan hanifan musliman apa hanifan musliman ya Allah aku menjadi hambamu yang suci hanif suci bersih ya Allah aku menjadi hambamu yang bersih hambamu yang suci hambamu yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadamu muslim maknanya ya ketika kita mengucapkan begitu apa fayam bagi an yahtura bibalika hendaknya seyukyanya harus terbetik di dalam hati kita annal muslim huwallazi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi bahwa sesungguhnya orang muslim itu adalah orang di mana kaum muslimin yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya itu orang muslim apa makna orang muslim yang sejati Rasul mengatakan orang muslim yang sejati adalah di mana dia tidak mengganggu muslim yang lain baik dengan lisannya maupun dengan tangannya itu muslim yang sejati ketika kita mengatakan hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin terbetik di dalam hati kita ya Allah saat ini saya tidak akan mengganggu siapapun dia apalagi muslim siapapun tidak akan saya ganggu ya fa ilam takun kadzalika kunta kadiban jika kita tidak bisa melakukan begitu berarti kita bohong kepada Allah maka harus saat ini kita harus betul-betul hadapkan hal itu kepada Allah taala dengan sesungguh-sungguhnya sejujur-jujurnya wa ma ana minal musyrikin وإذا قلت وما أنا من المشركين فأخطر ببالك الشرك الخفي فإن قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نزل في من يقصد بعبادته وجه الله وحمد الناس وكن حذرا مشفقا من هذا الشرك واستشعر الخجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك فإن اسم الشرك فإن, فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه وإذا قلت محيا ومماتي لله فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده وأنه إن صدر ممن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملائما للحال ya disebutkan di sini nah ini hati-hati ini ya tadi kan kita baca doa iftitah وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا al musyrikin Ya Allah aku menjadi hambamu yang bersih aku menjadi hambamu yang muslim dan aku bukan tergolong hambamu yang musyrik bukan tergolong hambamu yang kafir bukan tergolong hambamu yang mensukutukanmu ya Allah nah kita mengucapkan begini ini bagaimana ya hendaknya harus ada di dalam hati kita bahwa kita mempunyai kebiasaan atau satu sifat syirik ada dalam diri kita itu ada namanya syirik khafi syirik khafi apa syirik khafi itu syirik khafi itu adalah syirik yang tersembunyi syirik yang tidak tampak ada itu ada tidak ada ya bagaimana coba coba ya fa inna gaulahu taala karena sesungguhnya firman Allah taala Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, hendaknya ia beramal dengan amal yang baik, amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan dia tidak boleh mensukutukan Allah taala dengan siapapun. Satu pun tidak boleh. Nazala fi man yaksiru bi ibadatihi wajhallahi wa hamdan nas. Coba coba yang bisa baca diri kita masing-masing. Tidak usah kita saling menuduh. Bagaimana saat kita bermunajat sholat kepada Allah Ta'ala menghadap kepada Allah Ta'ala apa yang ada di dalam hati kita ikhwani apakah yang ada di dalam hati kita saya tidak minta pujian kecuali pujiannya Allah apakah saya minta pujian bukan dari Allah tapi dari manusia nah, ya kalau ada di dalam hati kita, oh tidak Ustadz, saya hanya minta pujian hanya dari Allah Ta'ala. Ya, terserah. Yang bisa menjawab adalah Anda dan Allah yang tahu. Ya. Wa kun hadaran musyfikan min hadha syirik. Hati-hati, takutlah kita semua dari perbuatan syirik ini. Justru kita mengerjakan sholat itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Wastashir al khajlata fi galbika harus kita ada rasa malu kita saat kita bermunajat kepada Allah ini. In wasofta nafsaka bi annaka minal musyrikin. Jika memang engkau menganggap dirimu mempunyai sifat bukan orang musyrik, min ghairi bara'atin an hadza syirik, bukan berarti Anda bebas dari sifat syirik khafi ini. Allah. Ya. Bila Anda syirik, oh tidak, saya muslim, saya mukmin. Boleh. Anda mengatakan memang Anda bukan orang musyrik. Betul, Anda mukmin, Anda muslim. Tapi tidak semua orang bebas dari sifat syirik khafi. Mesti ada. Butuh pujian orang. Bukan dari pujian Allah taala, ya kan? Fa inna isma syirik yaga'u 'alal galil wal kafir minhu. Bisa jadi makna syirik itu tadi itu ada pada diri setiap hamba Allah taala, ada yang sedikit, ada yang banyak yang banyak jadi syirik inat syirik kafir inat dia mensekutukan Allah Ta'ala sama sekali tidak percaya akan kekuasaan dan keesaan Allah syirik yang kecil sedikit ya tadi dia hanya butuh pujian orang tidak butuh pujian Allah itu setiap orang ada itu setiap orang itu ada ya wa idza qulta mahyaya wa mamati lillah jika kita mengucapkan mengatakan bahwa ya Allah hidupku dan matiku hanya untuk Allah taala fa'lam anna hadal hal abdun mafgudun li bahwa ketahuilah keadaan Anda seperti ini adalah tak beda atau tak ubahnya Anda adalah seorang hamba yang tidak memiliki dirinya ketika Anda mengatakan ya Allah hidupku dan matiku hanya untuk Allah taala ketika Anda mengucapkan begini tak ubahnya Anda mengatakan bahwa saya bukan milik diri saya yang ada hanyalah saya miliknya Allah Ta'ala ya wa mawjudun li sayyidihi dia ada hanya miliknya Allah Ta'ala wa annahu in sadara mimman ridahu wa ghadabuhu wa qiyamuhu wa gu'uduhu wa raghbatuhu fil hayati jika memang yang dia cintai jika memang yang dia bangun dari tempat duduknya jika memang dia harus duduk, jika memang yang dia senangi, yang dia gemari adalah kehidupan dunia, bukan kehidupan akhirat. Warah batuhu minal maut yang dia benci adalah kematian menghadap kepada Allah Ta'ala di umuri dunia semua itu gara-gara hanya umur dunia hanya perkara-perkara dunia saja ya orang yang namanya cinta dunia tetap cinta dunia hatta mau mati kalau sudah orang cinta dunia tidak mau dia ninggalkan dunia ada itu ada begitu hingga mau mati sekarat ditalgin la ilaha illallah la Allah Allah tidak dunia mana uang saya karena sudah gandrung cinta sama dunia ya jika memang kegemarannya kecintaannya kesukaannya kebahagiaannya hanya untuk dunia lam yakun mula iman lil hal berarti kesehariannya dia melakukan mahya wa mamati ini tidak sesuai ya kayak kehidupan kita sudah ya inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin apakah benar kehidupan kita hanya untuk Allah oh enggak berarti anda bohong bohong kepada Allah Ta'ala nah, gitu. ini supaya menghentakkan ya supaya kita mengajari hati kita supaya kita bisa khusyuk dalam sholat itu artinya begitu kemudian wa idha gulta وإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنك عدوك ومترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل حسدنك على مناجاتك مع الله عز وجل وسجودك له مع أنه لعين لعن لعن بسبب سجدة بسبب سجدة واحدة تركها ولم ولم يوفق ولم يوفق لها وأن استعادة استعادتك بالله سبحانه منه بترك ما يحبه وتبذيل وتبذيل وتبذيل به وتبذيله بما يحب يحب الله عز وجل لا بمجرد قولك فإن من قصده سبع sabun سبع أو عدو ليفترسه أو يقتله فقال أعوذ بك أعوذ منك م- بذلك الحسن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 Ketika kita selesai baca doa kita baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa yang ada di dalam hati kita waktu kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini? Waktu kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya berlindung kepada Allah taala dari bisikan syaitan yang terkutuk. Ya. Ketahuilah syaitan itu adalah musuhmu. Aduka wa mutarassidun li sarfi galbika anillahi azza wa dan syaitan itu selalu membidik mutarasid mutarasid itu membidik dengan jeli teliti tidak tertinggal walau sekedip mata itu mutarassid namanya dan syaitan itu selalu membidik mengawasi dengan jeli agar supaya hatimu dipalingkan dari Allah. Nah, ya, saat kita mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, saya berlindung dari bidikannya syaitan. Jangan sampai hati saya dipalingkan darimu ya Allah. Nah, itu. Terus ada di dalam hati kita. Ya. Hasad dan laka karena apa setan kok membidik hati kita? Karena setan ini hasad, dengki sama kita, disebabkan karena kita waktu munajat kepada Allah Ta'ala dan saat kita sujud kepada Allah siapa tidak mau ini hamba Allah Ta'ala bisa munajat sama Allah ini hamba Allah Ta'ala bisa sujud rukuk sama Allah Ta'ala ma'a annahu lu'ina bisababi sajdatin wahidatin tarokaha padahal dulu syaitan ini iblis ini pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sekali sujud kepada siapa? Adam alaihissalam diperintahkan Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam tidak mau sekali sujud karena dia membantah membantah menge, eh, membantah daripada perintah Allah Ta'ala tidak mau menjalankan perintah Allah Ta'ala yang namanya sujud ini tadi hingga oleh Allah Ta'ala dia dikutuk dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala walam yuwafaklah Allah Ta'ala tidak memberikan kepada syaitan ini taufik untuk sujud kepada apa perintah Allah Ta'ala tadi jadi syaitan tadi ini ketika dia melihat hamba Allah sujud benci hatinya ini orang nanti di surga ini tidak sama saya di neraka sudah palingkan hatinya nah begitu tidak mau saya dulu disuruh sujud sama Allah tidak mau kok dia kok mau jangan jangan sujud sama Allah begitu maunya syaitan itu begitu wa anna isti'adaka billahi subhanahu wa ta'ala bitarki ma yuhibbuhu wa tabdiluhu bima yuhibbullahu azza wa jalla la bi mujaradi gaulika kita waktu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu jangan dengan jangan dengan lisan kita saja ikhwani jangan tapi dari hati kita saat kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi itu adalah apa meninggalkan semua apa yang menjadi kegemaran setan ya Allah saya berlindung dari semua apa yang menjadi kesukaan setan. Saya berlindung darimu ya Allah dari segala apa yang menjadi kegemaran setan tadi ini. Akan saya ganti ya Allah menjadi semua apa yang kau cintai. Ah, tabdiluhu bima yuhibbuhullahu azza wa jalla. Saya akan ganti ya Allah kegemarannya setan tadi ini menjadi ridhamu. Ya, saya akan tinggalkan setan dan saya akan mencari Allah taala. Itu waktu kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim itu. Ya, begitu. Fa inna man qasadahu sab'un aw aduun permisalan, permisalan, permisalan ini. Jika ada seseorang yang dijemput diparani didatangi oleh binatang buas singa misalnya ya sabuun au aduun liyaftarisahu au liyaktulahu yang mana engkau dijemput atau diparani didatangi oleh seekor singa yang ganas, garang, lapar atau engkau didatangi oleh seorang aduh pencuri atau musuh atau begal, perampok begitu yang mana binatang buas atau begal jalan jadi ini akan membunuhmu akan menerkammu akan menusuk dirimu ya fakola lantas Anda berkata, ya, orang yang dijemput oleh setan, eh yang dijemput oleh musuh Allah Ta'ala, musuh Allah Ta'ala atau dijemput oleh binatang buas tadi ini, dia hanya berkata begini, A'udzu minka bidzalikal husnil hasin. Dia mepet di tembok gini mengatakan, "Hei, macan, jangan kau menerkam saya. Saya akan berlindung dari cakarmu lewat gedung tembok ini." teralis besi ini dia hanya mengucapkan begitu atau dia mengatakan hei musuhku jangan sampai kau bunuh aku engkau tidak bakal bisa membunuh aku karena aku akan berlindung di balik teralis besi ini kau tidak bisa menjemput aku kau tidak bisa membunuh aku kau tidak bisa melayangkan aku punya nyawa aku akan berlindung di bawah teralis besi ini bagaimana? dikatakan wahwa thabitun ala makanihi tapi dia tetap mangrok di tempatnya tidak pindah tempat dia apa fa inna dzalika la dia cuma mengatakan hei macan jangan kau terkam saya ya saya akan berlindung di sini macan ya silahkan tidak mungkin ya kita yang pindah tempat toh jangan kau terkam saya jangan kau bunuh saya saya akan berlindung dari balik teras besi ini ya dicakar sama macan tetap dimakan kita ucapan tidak memberikan manfaat apa-apa bal la yu'idhuhu bahkan ucapan itu tidak bisa menolongmu tidak bisa melindungimu illa tabdilun lil makan terkecuali engkau pindah tempat nah, begitu ya kalau dikatakan fakadzalika fakadzalika man yattabi'u syahawat syahawati allati hiya muhabul muhabul syaitan wa maka wa makarihur rahman Fala yughnihi mujarradul qawli. Nah, begitu. Maka daripada itu lihat dengan mengikuti syahwat itu adalah segala perkara yang dicintai oleh setan. Syahwat itu kan disetengi sama setan, dicintai setan. Dengan Anda mengikuti syahwat nafsu, berarti Anda memperturutkan keinginan setan, begitu. Membenci Allah taala, maka Allah taala pun membenci diri Anda. falayu mujaradul gaul. Maka tidak ada manfaatnya kalau Anda syaitan anu singa jangan kau terkam saya saya akan berlindung tidak bisa apakah dengan ucapan ini anda bisa selamat daripada terkamannya singa tidak mungkin diterkam sama singa bagaimana ya anda harus berlindung kepada Allah Ta'ala kemudian tarin فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحسن الله عز وجل عن شر الشيطان وحسنه لا إله إلا الله إذ قال عز وجل فيما أخبر عنه نبيه نبينا صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي والمتحصن به لا معبود له سوى الله سبحانه فأما من اتخذ إله هواه فهو في ميدان الشيطان لا في حسن الله عز وجل nah, dikatakan lihat di sini ya makanya ucapan itu harus dibarengi dengan perbuatannya. Oh, ada set, ada ada setan. berlindung dia kepada Allah. Oh, ada singa. Oh, ayo berlindung cepet. Begitu singa mau sing, singa mau marangi mau marani kita, kita langsung berlindung. Dibawa dibalik balik tralis besi tadi itu, dibalik tembok tadi itu, dibalik benteng yang kokoh tadi itu. Langsung kita berlindung begitu. Begitu setan akan marani kita, langsung kita berlindung kepada Allah taala. Selamatkan hati kita ini, ya. Maka dikatakan uh, apa? Bentengnya Allah Ta'ala itu apa? La ilaha illallah. Itu bentengnya Allah. Wa hisnuhu la ilaha illallah. Bentengnya Allah Ta'ala itu adalah tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang patut disembah. Kecuali Allah. La ilaha illallah. La ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Ya. Idgala azza wa jalla fima akhbara anhu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam seperti persis apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW La ilaha illallah hisni ini hadith kudsi hadith kudsi ini La ilaha illallah hisni apa hadith kudsi itu? hadith kudsi itu adalah hadith di mana Rasulullah meriwayatkan yang maknanya dari Allah itu namanya hadith kudsi lafatnya dari Nabi tapi maknanya dari Allah jadi bunyinya hadis kursi itu begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi anillahi taala. Itu itu maknanya hadis kursi. Bunyinya hadis kursi begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana apa yang dia riwayatkan dari Allah taala. Itu namanya hadis kursi. Ya. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku kata Allah. Faman dakhala hisni Amin amin adabi. Amin. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka ia aman dari azabku. Maka ia aman dari azabku. Apa bentengnya Allah taala? La ilaha illallah. Wal mutahassin bihi man la ma'budalahu lahu siwallahi taala. Orang yang berlindung itu berlindung kepada siapa? Berlindung kepada al-ma'bud yang disembah oleh dia. Siapa itu? Wallah. Tidak ada yang bisa kita mintai perlindungan perlindungan kecuali hanya kepada Allah fa'amma amma ilahahu hawahu jika yang dia jadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya fahuwa fi maidani syaiton itu sama dengan anda mengatakan buaya lindungi saya dari cengkraman singa masuk mulut buaya dia caplok sama buaya <laughs> sama begitu atau dia dikejar sama buaya masuk mulut singa singa lindungi saya dari cengkeraman buaya caplok sama singa sama faman ittakhadha ilahahu hawahu jika yang dia jadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya fahuwa fi maidani syaitan berarti sama dengan dia ada di dalam ladangnya setan la fi hisnillahi azza wajal bukan di dalam bentengnya Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah ta'ala mudah-mudahan